Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi isanin ila yaumiddin. Ada pertanyaan di sini? Yang pertama, karena pertanyaan banyaknya berkaitan dengan di luar materi. Saya dulu pernah bayat ala jamaah tertentu sini sebutkan nama jamaahnya. Sekarang saya mengetahui bahwa bayat yang dulu saya lakukan salah. Apakah saya keluar dari bayat itu berdosa atau tidak? apabila ia berbaiat, itu baiat bid'ah, baiat yang dihukumi bid'ah, di mana ia berbaiat kepada yang bukan haknya. Maka ya wajib dia untuk menanggalkan baiatnya tersebut Jadi dia untuk menanggalkan bai'ah tersebut dan dia bertaubat kepada Allah taala. Tetapi apabila yang diakadkan dan kata-kata yang ada dalam bai'ahnya itu dari sisi makna adalah benar lalu kita menanggalkannya apakah ada kaparohnya atau tidak jadi apakah kita harus membayar kaparoh atau tidak? Maka di sini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang apakah ada kaparoh atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan wajib dia membayar kaparoh karena di samakan dengan derajat yamin, yaitu apa? sumpah Yang dia ingkari. Di yang dia apa, ingkari. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Dan bagi yang ingin ikhtiar wa alam maka abdol bagi dia adalah untuk membayar kafarah. Jadi dia membayar kafarah dan kafarahnya kafaratul yamin. Ini kafarah denda dalam janji. Adapun bayi'an kepada siapa saja bayi'an itu yang bukan kepada amir bukan kepada amirul mukminin bukan kepada imam maka tadi telah jelaskan itu adalah bai'ah yang bid'ah. Karena kita telah jelaskan bahwa dari sisi kebatilannya ada tiga sisi. Sisi yang pertama karena Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa bai'ah yang hak adalah bai'ah kepada imam eh, al-maujud al maklum, yaitu yang ada dan maklum ladaihi kudroh wasultah di sisinya ada kekuatan di sisinya ada kemampuan yaitu kekuatan dalam arti di sini termasuk apa kekuatan yang berkaitan dengan de facto de jure-nya. Jadi artinya imam itu bukan imam yang tersembunyi, imam yang di bawah tanah, tetapi imam yang bohir. Jadi imam yang zahir bukan imam yang tidak diketahui juntrungnya. Kemudian sisi yang batilnya bahwa tidak boleh ada dua yang dibaiat. Karena dalam hadis apabila dibaias dua orang imam atau khalifah maka diperangi salah satunya karena salah satunya mesti batil. Kemudian di lapangan kita mengetahui bahwa bayan-bayan ini dilakukan oleh jamaah-jamaah ini adanya perbedaan, adanya tingkatan. Ya seperti apa? Seperti orang-orang sufi agama dibagi kepada dua, agama lil awam agama bagi orang alim di mana sholat, saum itu bagi orang awam, bagi orang yang sampai kepada darajatul yakin tidak wajib lagi. Nah, kalau sekarang agama ini dihususkan untuk orang tertentu bai'ah ini kepada jamaah tertentu, kepada jumlah tertentu, kepada orang-orang elit, orang-orang biasanya tidak wajib bai'ah, tidak dituntut bai'ah. Maka ini menunjukkan bahwa itu adalah bukan agama dan itu adalah bidat. Karena dinul Islam apa disyariatkan oleh Allah Taala untuk jami'il ibad, untuk seluruh apa hambanya. Maka tidak untuk sebagian dan tidak untuk sebagian yang lain. Maka ini perkara yang tadi telah dijelaskan bai'ah kepada kelompok mana saja ini hukumnya buku bidah apabila bukan kepada amir amir demikian juga apa takmir konas bil imam demikian juga apa mengangkat seorang amir yang ditempatkan sebagaimana kedudukan amirul muminin di dalam negara yang ada imamnya, maka itu hukumnya adalah bid'ah. Dan termasuk dari sifat khawarij. Dan itu adalah termasuk dari sifat khawarij. Karena di antara sifat khawarij adalah membuat apa? Atandimat asirri yaitu memiliki tandim-tandim yang sir yang ia mengangkat imam dan didudukkan imamnya sebagai imam wajib ditaati dan yang keluar itu dianggap mufarokatul jamaah sebagaimana orang-orang khawarij mereka membuat tandim dan mengangkat imam sendiri di haurok ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menjadi amir maka ini adalah termasuk perbuatan orang-orang apa khawarij perbuatan orang-orang khawarij Bagaimana hukum membuat yayasan tapi ternyata terjebak pada asobia yang dikelola sebagai manajemen keluarga atau sejenisnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala asobia tidak semata-mata berkaitan dengan yayasan ataupun jamaatul mal. Asobia hatta itu akan masuk kepada rokyu, Bahkan kadang-kadang menimpa kepada orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini. Dimana kadang-kadang timbul di dalam lapangan dakwah ada istilah manhaj imma wa illa. imaan sama anak wa ila anta mubtadi au anta sururi au anta kada wa kada hada aidan qad yakun mahdur bahkan kadang-kadang orang yang menampakkan dakwah ini di mana kadang-kadang orang mengatakan jika kamu bersama saya kalau kamu tidak bersama saya dan tidak sesuai dengan royu saya dan tidak sesuai dengan kebijakan saya fa anta sururi Pak anta ikhwani Pak anta tablighi ila akhirih kalau kamu tidak suruh dengan saya, kalau tidak jalan dengan saya, berarti kamu adalah sururi, mutadi, ikhwani, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka oleh sebab itu orang yang berbicara tentang nama jamaah, berbicara tentang hukum yayasan dan sebagainya, maka orang yang membicarakannya la alat atifiyah la alal hamasah Inmayan bagi an yakuna amalan adilan warian oleh sebab itu orang berbicara tentang apa hukum yayasan, apa hukum umpamanya kelompok-kelompok dan sebagainya, maka wajib orang yang membicarakannya adalah orang yang memiliki ilmu. Kedua adalah orangnya adil. Ketiga orangnya adalah warok. Ia tidak berbicara tentang hamasah, Artinya apa? Di mana dia menghukumi orang lain dengan sesuatu yang tidak ketahui. Kadang-kadang sebagian tolibul ilmi di antara kita yang menisbatkan kepada dakwah ini karena semata-mata sebuah yayasan maju ada ya, ada mobilnya, ada bangunannya, maju sekolahnya. Ya, mentahdir yayasan ini yayasan dunia umpamanya. Yayasan ini yayasan hisbi dan sebagainya dia tidak melihat apa ada yang di dalamnya. Maka ini kadang-kadang membahayakan ya. Berbicara tentang masalah-masalah seperti ini. Maka apa? Kadang-kadang ketika orang berbicara tentang masalah tahdir, bukan orang yang memiliki kapasitas untuk mentahdir, maka derajatnya adalah menjadi rendah. Jadi kedudukan tahdir ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat itu adalah menjadi padahal asalnya apa? At-tahdir. Wal hajru naun minal jihad. Padahal asal kedudukan tahdir apabila pada kedudukannya dan orang yang mengatakannya adalah orang yang memiliki kapasitas untuk berbicara itu adalah naun minal jihad. Oleh dari kakala Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah taala Ar-radu ala ahli bidah mujahid. Yang membantah laku bid'ah adalah mujahid. Tetapi tatkala orang yang membicarakannya ini adalah sufaul ahlam, hudasaul asnan. Ketika orang-orang yang membicarakannya ini orang yang tidak memiliki bawa betul syar'i, yang tidak memiliki pandangan masoleh dan mafasid, tidak mempertimbangkan apa-apa yang ada di dalamnya tidak dengan an-nadrul amik dengan pandangan yang dalam maka sesuatu yang tidak dihargai lagi di tengah-tengah umat ini sebagaimana kita lihat kedudukan orang alim orang yang berilmu dan pemberi fatwa adalah orang-orang alim tetapi ketika masalah menyampaikan nasihat ini adalah diperlombakan, ada fildacil dan berbagai bentuk. Maka kedudukannya menjadi tidak lagi apa? Tidak lagi tinggi. Dan orang-orang menganggapnya ini adalah sebagai popularitas. Menganggapnya ini adalah sebagai artis, di mana dai disamakan dengan artis. Kenapa? Karena ketika yang membicarakan ya adalah orang yang bukan kapasitasnya. Maka kembali kepada hadis yang tadi, "Idza wusidal abdu ila ghairi ahlihi fantadirisan." Artinya apa? Bagaimana sekarang? Yaitu apa? Kalau dulu orang mengenal serigala menerkam apa harimau menerkam serigala. Sekarang apa? Serigala menerkam harimau. Artinya apa? Bagaimana mungkin sekarang datangnya ilmi yang dia telah mengambil ilmu dari gurunya, yang dia telah bisa tahu tentang huruf-huruf itu dari gurunya. Dan dia tahu tentang doa syari dari gurunya. Lalu setelah dia itu memiliki kursi. Lalu dia setelah memiliki kursi, dia mencaci gurunya. Dia mentahdir gurunya. Maka ini terjadi pada orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah ini dan kepada tolebul ilmu di dalam lapangan dakwah ini. Wahada fitnatun azimah dan ini adalah termasuk fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada kita ini. Maka ini yang wajib diperhatikan oleh antum sebagai tolebul ilmi lebih khusus. Oleh kita sebagai tolebul ilmi di dalam mempelajari din Islam ini. Di dalam menyampaikan agama yang mulia ini dalam menyampaikan agama yang mulia ini. Yang jelas, para ulama telah menjelaskan bahwa batasan-batasan yang boleh, batasan-batasan yang tidak boleh. Karena yang berkaitan dengan tanding, apabila tidak menyelisih syar'i, maka tanding itu adalah syar'i fitri. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan tanding, maka apabila tidak menyelisih syar'i itu adalah fitrah. Sebab tidak mungkin seseorang akan apa? Akan bisa mengelola sebuah perkara tanpa adanya tanding, tanpa adanya pemimpin yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, apabila sebuah yayasan menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya dan orang-orang yang berjalan di dalamnya maka tidak boleh kita mengatakan bahwa ini adalah hizbi orang yang du aklin du ilmin dia tidak akan tajarrud karena sebagian apa sebagian orang tadi mengatakan setiap apa-apa yang merupakan kebijakan amir berarti menyamai Allah. Itu tidak selamanya. Kalau seorang amir menetapkan sebuah kebijakan atau mungkin dalam ruang lingkup tertentu seorang mudir yayasan, seorang mudir madrasah menetapkan sebuah kebijakan yang dilihatnya masolih, maslahat bagi sekolah itu dan menutup madrasah sekolah itu, maka orang-orang yang di dalamnya wajib mentaatinya. Karena kalau kita mengatakan ala kulli ahad ra'yun wa ayyafal ala kulli ahad, fahada jahlul murakkab. Kalau ada orang mengatakan kita di yayasan ini ataupun di mahan ini silakan berpikir mengamalkan terserah sendiri. Hada rajul jahlul murakkab, la ya'rifu din wa la ya'rifu dunya. Kalau ada orang mengatakan saya di yayasan ini tergantung saya. Ada ketaatan kepada pemimpin yang ada di sini maka orang itu tidak tahu agama dan tidak tahu dunia. Jadi ikhwat iman rahimakumullah wajib kita apa benar gitu memahaminya dan menempatkannya. Nah, jadi hal-hal semacam itu wajib dipahami. Sebab antum nanti jangan sampai mengurus sekolah, mengurus sebuah apa yayasan nanti apa terserah orang yang ada di dalamnya akan tahu akan terjadi apa? Keguncangan. Nanti setiap kebijakan umpamanya di sekolah umpamanya. Maaf ya, sekedar contoh kecil. Kita memberikan apa peraturan untuk naik kelas umpamanya nilainya 6 untuk fikih, akidah, kemudian untuk bahasa Arab. Nah, salah seorang ulama, menurut saya tidak ini bukan syar'i. Ini akan terjadi kaudo sekolahnya seperti apa nanti? Jadi hal-hal seperti ini bukan bukan mukhalafat syar'i. Tetapi apa berkaitan dengan masri yang diinginkan dalamnya? Seperti apa? Kita menginginkan sekolah ini maju. Standarnya begini. Bikin peraturan yang ada di dalamnya yang tidak menyelisih syar'i. Nah, jangan sampai ada orang mengatakan berarti ini kita menandingi Allah membuat aturan. Nah, itu tidak tahu tentang apa yang dinamakan dengan siasat syar'i. Ini siasat syar'i itu apa hal-hal yang wajib kita pahami. Jadi yang wajib kita pahami tentang apa-apa yang ada di dalamnya. ada pertanyaan, tapi umum ya semua. Intinya begini. Apakah fatwa seorang hakim wajib diikuti? Apakah fatwa seorang kodi wajib diikuti? Artinya kaum muslimin wajib mengikuti fatwanya. Maka wajib kita untuk mengetahuinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu'atul Fatawa dalam jilid yang terakhir tentang masalah yaitu al-khilafah wal muluk tentang masalah khilafah dan kerajaan. Kemudian di situ dijelaskan tentang masalah kodi. Bagi kodi dan bagi masyarakat kewajibannya adalah arruju ilal kitabi wa sunnah itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan tafsir. Apabila fatwa hakim, apabila fatwa amir, bima taala bi umuril istihadiyah, falayan bagi lil amir walil hakim ayul zima ahadan an ya'huda bi qawlihi Wala yulzim li muslim an yahuda biqaulihi. Apabila seorang amir, seorang hakim atau kodi dia memberikan fatwa di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah istihadiah. Maka seorang hakim, seorang kodi, seorang amir tidak memiliki kekuasaan untuk menuntut setiap muslim mengambil fatwanya. Dan tidak ada kewajiban kaum muslimin untuk mengambil fatwanya. Al-misal. Kodi umpamanya. Atau Amir dia berpendapat bahwa kunus subuh itu ada. Maka tidak wajib dan tidak boleh bagi dia untuk mengilzam seluruh kaum muslimin yang ada di daerah kekuasaannya untuk kunut subuh. Demikian juga rakyatnya tidak diperintahkan bagi dia untuk mentaati kepada istihadnya. Maka ini kaidah yang sangat penting. Tetapi kata Syul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, apabila ada dua orang yang hisom kepada seorang tabi dan dia menetapkan satu fatwa di dalam masalah ijtihadiyah dan memilih salah satu fatwa dengan istihadnya maka dikala itu orang yang hisam wajib untuk mentaatinya dia tidak boleh mengatakan tetapkan kepadaku hukum dengan sesuai dengan pendapatku maka dikala itu tidak boleh bagi dia untuk keluar dari ketaatan dari kebijakan seorang hakim ketika tetap menetapkan satu hukum ketika dalam masalah hisam maka apalagi yang berkaitan dengan fatwa MUI ataupun fatwa yang lainnya. Siapa yang akan mewajibkan dan siapa yang mewajibkan tidak ada dalilnya kita mewajibkan mentaati umpamanya fatwa MUI. Apabila itu adalah bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang jelas, masalah itu berkaitan dengan apa? Yang ijma para ulama, Umpama kita jelaskan terjadi masalah. MUI mengatakan haram rokok itu untuk tiga kategori. Orang sakit, anak kecil, kemudian di tempat umum. Ya, kategori haram menurut mereka. Kita boleh mengatakan bahwa saya boleh mengatakan. Saya mengatakan rokok adalah semuanya haram, tidak ada pengecualian. Tidak apa-apa. Tetapi apa? Kita wajib untuk mendudukkan orang yang dinisbatkan kepadanya alim. Tetapi tidak ada kewajiban kita untuk mengilzam dengan kaul seseorang. Di an Allah Taala yaqul Allah wa atiur rasul. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. La farudduhu ila masalan amir wa ila hakim. Tidak ada. Tetapi farudduhu ila Allah wa rasul. Ini berkaitan dengan gobi. Artinya apa? kalau berkaitan dengan masalah istihadiyah, berkaitan dengan masalah nawar, maka kita tidak ada kewajiban untuk mentaatinya dan tidak ada kewajiban bagi imam untuk mengizam seseorang di dalam masalah istihadiyah. Di dalam masalah apa itu? Setiap alim memiliki istihad. Al istihad layan kudubil istihad. Artinya apa? Istihad tidak bisa dikalahkan dengan apa? Istihad. Jadi ini komitnya. Tapi dalam hal ini bukan berarti e, kita ataupun ahli sunnah artinya apa? E, tidak menghormati alim ataupun menyampingkan orang alim, bukan. Tapi begitulah. Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak soal hadis itu bahwa madhabi. idul ajma al muslimuna anna man tabayyan lahul hadisu fala yahil an yada'ahu liqauli ahad. Karena Imam Syafi'i juga telah mengatakan telah sepakat kaum muslimin apabila telah sampai kepadanya dalil ataupun hadis ataupun berita dari Rasul, maka dia tidak boleh meninggalkan hadis karena ucapan seseorang. Haram kata Imam Syafi'i dan ijma tentang haramnya. Apakah seorang mukmin wajib mentaati pemerintah yang menyuruh melaksanakan perkara bid'ah ya kita kembali kepada bobit saja karena untuk satuan kita akan kesulitan untuk dijawab satu persatu tapi bobitnya begini para ulama telah mengatakan suma al imam tanqasimu ila salah satu aksan Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah mengatakan manusia bersama imam ada tiga kelompok. Ini lebih khusus ketika terjadinya apa? Terjadinya fitnah. Yang pertama, orang yang membantu kepada bidahnya, orang yang membantu kepada kemaksiatannya, orang yang membantu kepada kedoliman, bahwa ma'ahu ma'al fil ismi. Maka dia bersamanya di dalam dosa. Hanya orang yang membantu kebidahannya, membantu kemaksiatannya, membantu kedoliman, fahuwa ma'ahu fil ismi. Maka dia adalah bersama ia di dalam dosa. Yang kedua adalah apa? Orang yang mengingkari kemaksiatannya, orang yang mengingkari kebidahannya, orang yang mengingkari kemungkarannya, biduni hikmatin, wabiduni basirah, wabiduni hujjah walakin ala mujaradil hamasah wal antifiyah. Yang kedua adalah orang yang mengingkari kemungkarannya, mengingkari kebidahannya, mengingkari kemaksiatannya sebetulnya, tetapi tidak dengan hikmah. Tetapi tidak dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i, tidak melihat masolih dan madaratnya. Maka apa? Pengingkaran dia akan mendatangkan kemadaratan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Sebagaimana pernah terjadi di antara sebagian kaum muslimin bahkan yang dinisbatkan ilmu ketika di zaman yaitu siapa? Hajjaj ibnu Yusuf, seorang yang dolim. Maka terjadi pembunuhan beberapa sahabat dan terbunuhnya beberapa sahabat dikarenakan adanya sebagian orang yang keluar dari ketaatan Yus Hajat Yusuf, maka terjadi. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah telah mengatakan berdasarkan penelitian beliau bahwa apa? Setiap ada kaum yang mereka mengingkari seorang amir yang boleh tidak dengan hikmah, dengan tidak basirah, maka menjadikan fitnah yang lebih besar ketimbang fitnah yang ada di sisi imam itu. Yang ketiga adalah apa? Orang yang mengingkari kemungkarannya dan memberikan nasihat kepadanya bihikmatin wa birifqin wa biilmin wa bibasarin di mana mengingkari dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmat, ya, dengan cara hujah dan ilmu. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang mengadakan pemberontakan kepada Amir, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ada tiga kelompok. Ada yang dosanya lebih besar, ada yang dosanya pertengahan, ada artinya mereka semuanya berdosa tetapi dalam dosanya berbeda-beda. Ada orang yang memberontak kepada Amir yang fadir karena satu keyakinan bahwa Amir adalah tidak maksum. Amir adalah mesti tidak boleh punya dosa. Amir tidak boleh punya kesalahan. Amir tidak boleh maksiat sama sekali. Maka orang yang keluar dari ketaatan karena keyakinan ini, maka ini dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nabi minadin kama yamruku sah meminaromnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la sorpa wala adla. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini sampai dikatakan ibadah yang wajibnya tidak diterima, ibadah yang mustahabnya tidak diterima la sorpa wala adla. Yaqra'una al-Qur'ana wa la hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi mereka adalah tidak sampai kepada hati mereka, tidak melewati tenggorokan mereka. Ini adalah orang yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang memberontak lali ajli i'tiqad, walakin li ajli manzilah faqat, li ajli ma, li ajli manzilah, wa li ajli ri'asa. huwa duna dhalik ay adna min al-awal fil ismi. Adapun yang kedua orang yang memberontak dengan semata-mata pingin apa? Pingin kedudukan, pingin tahta. Di mana dia menurunkan seseorang dan dia memberontak tujuannya adalah karena tahta, karena dunia, karena dia ingin mendapatkan kedudukan, maka dosanya lebih rendah ketimbang yang pertama. Karena para ulama mengatakan, yang pertama itu ma'al i'tiqad, yang kedua itu adalah mujaradil fitli. Artinya apa? Dia berbuat maksiat dalam bentuk fi'il, tetapi dia tidak meyakini dalam bentuk hati dalam arti dia membolehkan perkara itu karena yang pertama adalah membolehkan bahkan menjadi takorup kepada Allah Ta'ala sedangkan yang kedua dia menganggap itu adalah maksiat sedangkan kelompok yang ketiga mereka adalah ahlul bugot yang dinamakan kuto utori adalah orang-orang durhaka seperti apa umpamanya pencuri-pencuri begal-begal dan sejenisnya orang yang membuat kekacauan maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan dosa. Jadi ini bawabitnya, ini adalah batasannya. Di mana kaum muslimin diperintahkan untuk taat. Dan iwat iman rahimakumullah. Artinya apa? Selama dia adalah mukmin, selama dia itu adalah mendohirkan Islamnya, ya. dan belum nampak, dan belum ada dalil bagi kita, dan belum terkumpul dalil bagi kita bahwa dia adalah kafir, maka kita wajib mentaatinya di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh hamlus silah, tidak boleh hamlus saib, tidak boleh membawa senjata, tidak boleh membawa apa? Membawa artinya memberontak dan kita diperintahkan taat di dalam perkara-perkara yang taat kepada Allah Ta'ala. Adapun di dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Ta'ala maka kita dilarang untuk mentaatinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taat tapi maksiatilah, tidak ada taat di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak taat kepada Amir kecuali di dalam perkara-perkara yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira walaupun banyak, ya ini berkisar tentang masalah yang tadi, tapi akhir kata begini, karena ini berkaitan dengan masalah apa? masalah ya hari intinya begini waktu iman rahimakumullah bahwa siasa hari ini itu intinya apa naz'u fulanin wa nasbu fulan bahwa intinya hari ini adalah apa di mana orang bersengketa bagaimana menempatkan seseorang dan menjatuhkan seseorang li ajli dunya wa li ajli ri'asah Wali ajlil mal. Maka ihwat iman rahimakumullah. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan ta'allum siyasa tarku siyasa. Maka mempelajari siasa berarti kita wajib meninggalkan siasa. Yang dimaksud apa? Siyasatul yaum Allah taala alam.